قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون في هدي ولا يهتدون في سنتي بل سيكون فيهم رجال وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه في حديث قبيل قلت هل بعد ذلك الخير للشيخ من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها الحديث رواه الشيخان ثلاث jamaah sholat Jumat yang kami muliakan Pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin mengetengahkan sedikit tentang situasi zaman yang kita hadapi sekarang. Dalam beberapa hadis yang baru kami baca, kalau saya terjemahkan, Rasulullah SAW bersabda, "Yakulu ba'di aimatun la nabi hadji akan ada bagi sepeninggal nantilah a'immatun pemimpin-pemimpin la nabi hadji yang mana hati mereka adalah hati-hati syaitan. Hati mereka adalah hati syaitan. Akan tetapi di jasmani jin. Bentuk lahirnya seperti dalam bentuk tubuh manusia. Hati ini memberikan satu petunjuk kepada kita bahwa di zaman tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita rasakan pada saat ini kemunculan pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh masyarakat awam Wasallam juga mengingatkan wa inna khawfu ala ummati al-ahli wa sabun billahi dalam hadis yang panjang rawahu Abu tiada lain yang tidak tiada lain sesungguhnya yang aku takuti tiada lain sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang panjang. Sahabat Abi Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu hal ba'da dzalika khairun min syarr?" Ya Rasulullah, Apakah setelah kita ini engkau mimpin menjadi manusia dan generasi yang baik, yang taat kepada Allah, apakah setelah ini akan terjadi keburukan di kalangan kaum muslimin? Kala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am. Du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahu ilaiha qadahu biha." Ya akan terjadi nanti keburukan di mana akan ada nanti penganjur-penganjur propaganda, propaganda orang-orang yang mengajak atas nama Islam akan tetapi posisi mereka ini ada di pintu-pintu jahanam sehingga barang siapa yang menimbulkan mereka maka langsung saja mereka memasukkan ke dalam neraka jahanam itu bersama mereka sendiri saudara-saudara membicarakan tentang situasi yang kita hadapi ini di mana Bermunculan pemimpin-pemimpin yang mengatasnamakan diri mereka sebagai muslimin. Akan tetapi ajaran-ajaran mereka menyesatkan. Dengan macam-macam ajaran ini memerlukan pembahasan secara khusus insya Allah pada kesempatan yang lain. Akan tetapi yang kami bahas di sini adalah bagaimana masyarakat kita masyarakat muslimin pada umumnya seperti kita semua ini menghadapi adanya bermunculannya pemimpin-pemimpin yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pemimpin Islam. Akan tetapi pekerjaan mereka sehari-hari disibukkan untuk menyesatkan umat Islam. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan masyarakat kita sendiri? Saudara-saudara, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita macam-macam ajaran yang bisa membentengi iman kita, yang bisa membentengi Islam kita. Hanya kebanyakan kita sebagai orang-orang yang merasa beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang memperhatikan sehingga banyak di kalangan teman-teman kita terbawa terseret oleh pengaruh-pengaruh yang jahat seperti yang kami bahas tadi. Saudara-saudara di antara benteng yang amat ampuh untuk membentengi iman dan Islam adalah sholat kita yang lima waktu ini. Apakah isi sholat lima waktu ini? Kalau kita perhatikan, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap kali kita sholat dari sholat lima waktu ini yang diwajibkan pertama membaca Allah Akbar mengagungkan Allah mengecilkan semua selain Allah. Ini diwajibkan hanya satu kali setiap tak sholat. Yang kedua, setiap kali kita sholat diwajibkan membaca salam pada orang-orang di sekitar kita, mendoakan selamat mereka, yaitu pada salam akhir. Assalamualaikum. Ini juga diwajibkan hanya satu kali pada setiap kali kita sholat. Yang ketiga, wajib membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap kali kita sholat yang diwajibkan hanya satu kali pada setiap kali kita sholat. Membaca salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diwajibkan hanya satu kali Lalu kita juga diwajibkan membaca tasyahud. Ini pun diwajibkan hanya satu kali pada setiap kali kita sholat. Akan tetapi pada saat kita berdiri, kita setiap kali berdiri diwajibkan oleh Allah untuk membaca suratul fatihah. Surat Al-Fatihah ini harus dan wajib dibaca pada setiap kali rakaat bukan satu kali dalam setiap sholat tapi wajib diulang-ulang pada setiap kali rokaat. Hal ini memberikan satu pelajaran betapa pentingnya Al-Fatihah bagi kehidupan kita. Dengan menengok berulang kalinya Fatihah harus dibaca sehingga setiap hari malam umur setiap umat Islam diwajibkan membaca Fatihah minimal 17 kali. Apakah isi dari Al-Fatihah itu sehingga demikian penting artinya bagi umat Islam? Ayat yang pertama sampai keempat merupakan ujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai yang na'budu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima kita diwajibkan untuk berikrar iya karena wa iyyaka nasta'in. Berikrar bahwa penghambaan kita, pengabdian kita hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Lalu kita diwajibkan ikrar bahwa kita hanya memohonkan pertolongan khusus untuk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diwajibkan merasa sebagai hamba yang lemah yang selalu membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diikrarkan setelah kita memuji Allah lalu berikrar maka ayat yang keenam ihdinas siratal mustaqim setelah kita berikrar bahwa kita hanya kepada Allah memohon pertolongan maka kita mohon pertolongan apa oleh Allah diajarkan bahwa memohon pertolongan yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah ihdinas siratal mustaqim minta mohon petunjuk kepada Allah kepada al-siratal mustaqim jalan yang lurus apakah al-siratal mustaqim قال Taala تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لتهدي إلى dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan-jalan yang lurus. Artinya asrat al-mustaqim menurut ulama mufassirin semua ijma sepakat bahwa asrat al-mustaqim adalah sirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa lain, di dalam hal ini setiap umat Islam wajib mengulang-ulang permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memberikan dia petunjuk kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukilah kami as-siratal mustaqim ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita hayat artinya kita diwajibkan oleh Allah untuk memohon satu permohonan yang penting melihat bahwa ini yang dituntun oleh Allah untuk kita mohonkan. Maka ulama-ulama berpendapat bahwa tidak ada yang paling penting untuk dimohonkan oleh manusia muslim selain memohon kepada Allah untuk mendapat hidayah kepada al Mustaqim. Dari pentingnya permohonan ini, maka ini diwajibkan oleh Allah kepada tiap umat Islam untuk mengulang-ulang permohonan ini minimal paling sedikit 17 kali setiap hari malam. Saudara-saudara, manakala seorang muslim dan muslim pada setiap kali sholat dia mau memperhatikan isi Al-Fatihah ini. Khususnya Ihdinas siratal mustaqim. Dia sudah betul menghayati permohonan ini, memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Memohon kepada Allah agar supaya Allah berkenan memberikan hidayah kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diulang-ulang 17 kali tiap kali sehari semalam. Maka sudah pasti orang ini akan mendapatkan hijabah akan mendapatkan hidayah dari Allah kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasulullah yang murni, ajaran Rasulullah yang tidak ada campur tangan dari orang-orang yang berkepentingan. Asyraful Mustaqim adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang murni yang dibawa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang harus kita mohon setiap kali kita sholat, bahkan setiap kali kita Begini banyak setiap kali rakaat. Dengan kita bersungguh mohon hidayah kepada Allah Subhanahu Suratul Mustaqim. Kita lupakan semua kesibukan di dunia ini. Kita menghadap kepada Allah, Ya Allah, tunjukilah kami pada jalanmu yang lurus. Dan ini kita lakukan di berulang-ulang 19 kali dari malam. Insya Allah. Orang muslim yang melakukan ini akan diselamatkan oleh Allah dari segala macam pengaruh-pengaruh kesesatan yang dibawa oleh para pemimpin-pemimpin yang berhati setan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.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 في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فجعل الله يغفر الله يذكركم أسألكم من فضله ويعطيكم ولذكر الله أكبر